Ya mungkin insyaallah ini yang terakhir edisi dakwah salafiyah bukan murjiah yang sudah kita sampaikan yaitu berkaitan dengan Pelepas dirinya Al-Syeikh Ali bin Hasan Al-Halabi dan Syekh Khalid Al-Ambari hafizahumullah taala dari tuduhan Murji'ah. Kalau di majalah Dakhirah ini halaman 35. Ikhwani fillah rahimani wa sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya Rasul SAW mengatakan man radda an irdi akhi radallahu an wajihi an nara Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya dari tuduhan-tuduhan dusta, dari caci makian, dari riba, gunjingan, maka Allah akan menjaganya, akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka. Kalau sesama muslim saja kita wajib membela kehormatannya jika ada yang menghibahnya tanpa hak mencaci makinya tanpa hak, apalagi al ulama. Ya, lebih utama lagi. Kalau menghiba orang muslim tanpa hak itu dosa, ya. Apalagi menghiba para ulama al-sunnah wal jamaah yang darah dan daging mereka telah bersatu dengan sunnah rasulullah saw yang hidup mereka untuk berjuang di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala ya maka harus ada pembelaan terhadap mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan tuduhan terhadap Asy-Syaikh Ali bin Hasan ini kurang lebih sama dengan yang kita sampaikan kemarin terhadap Syekh Al-Albani rahimallah. Karena beliau Syekh Ali bin Hasan merupakan murid ya kesayangan dan murid senior Syekh Al-Albani rahimallah yang mewarisi banyak ilmu beliau dan terutama dalam masalah al-aqidah. Dan sudah kita sampaikan ini adalah sunnatullah bahwasanya inna likulli haqqin jahida wa likulli nikmatin hasida. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang hasad, ada yang iri dan dengki. Nikmat dunia ataupun nikmat berupa ilmu agama Ya, semakin tinggi pohon itu, semakin kencang anginnya. Itulah sunatullah. Di mana saja ada orang yang kaya, pasti ada orang yang hasad. Orang yang berhasil dalam bisnisnya ada yang orang hasad. Demikian pula dalam masa dakwah, demikian pula dalam masa talabul ilmi. Makanya ulama dalam kitab adab eh talabul ilmi itu disampaikan bahwasanya di antara adab yang perlu dijaga tidak boleh kita hasad Ya, ini termasuk ajab talibul ilmi. Karena memang hasad, iri dan dengki ini penyakit yang tidak pandang bulu, yang menimpa setiap manusia, bukan hanya orang yang di pasar, namun juga di majelis al-ilmu, juga di medan dakwah. Ya. Maka disinilah pentingnya untuk kita menjaga kita dari al-hasad. Inna likulli nikmatin hasad, hasidah. Setiap nikmat pasti ada orang yang hasad. Syekh Ali bin Hasan eh, mendapat kedudukan yang tinggi. Allah angkat derajat beliau di mata para ulama ahli sunnah wal jamaah sejak dulu sampai detik ini. Maka ada orang yang hasad iri dan dengki kepada beliau. Demikian pula likulli hakin jahidah. Setiap kebenaran pasti ada yang menentang, ada yang memusuhi. Yang musuhi al-haq dan juga yang membawa al-haq tersebut. Asyik Ali bin Hasan termasuk ulama yang betul-betul memerangi terorisme kelompok khawarij sampai detik ini ya sudah puluhan buku beliau untuk membantah menelanjangi membongkar kedok kelompok al khawarij ya. makanya kelompok khawarij ya mereka tidak ketika tidak bisa melawan hujah-hujah Syekh Ali bin Hasan maka mereka pun membuat tuduhan-tuduhan yang dusta kepada kepada beliau dan sudah kita sampaikan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizallahu taala, alhamdulillah ya Allah berikan kepada beliau ya penerimaan di tengah umat Islam sampai di negeri kita ini. Bagaimana BNPT mengundang beliau untuk menasehati para tawanan te tahanan terorisme di penjara-penjara ya. Ini diantara salah satu bukti beliau memiliki andil yang sangat amat luar biasa dalam memerangi kelompok Al-Khawarij. Ya. Sampai beliau pernah bercerita ketika diundang BNPT untuk memberikan nasihat kepada gembong-gembong teroris yang ada di tahanan, di penjara. Eh, ada sebagian mereka kata beliau ketika kita langsung tanya kepada beliau, beliau mengatakan ada sebagian yang ya eh, menerima pasrah dengan nasihat beliau, tidak menentang ya. Eh. Namun ada pula yang mereka sombong ya. Eh. Dan lebih dari itu membuat kedustaan Syekh Ali menasehati, nah mereka apa? Eh marah-marah, menggebrak meja dan sebagainya. Tidak mau dinasihati oleh beliau, tidak mau diajak dialog. Namun di luar mereka berdusta mengatakan Syekh Ali yang nggak mau diajak dialog, Syekh Ali yang marah-marah. Ya, namun inilah kedustaan Ali al-bidah di antara kelompok teroris. Ya, sekali lagi, ini salah satu sebab mengapa Syekh Albani, mengapa Syekh Ali bin Hasan mendapat tuduhan yang keji, yang dusta eh di antaranya tuduhan beliau sebagai kelompok murjiah. Padahal sudah kita sampaikan, kelompok murjiah adalah kelompok yang cirinya mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Amal bukan bagian daripada iman. Yang kedua mereka mengatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Yang ketiga mereka mengatakan tidak boleh orang itu mengatakan saya mukmin insya Allah. Kemudian yang keempat mereka mengatakan kekafiran hanya pada ya takzib, pendustaan saja, tidak yang lainnya. Ini diantara ciri-ciri kelompok murjiah. Dan itu semuanya tidak ada pada Syekh Albani dan juga pada murid-murid Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Di sini, diantara bukti beliau, Syekh Ali bin Hasan dan murid-murid Syekh Albani berlepas dari murjiah, itu ada dua yang ingin saya sampaikan seperti yang kemarin, yaitu Akidah mereka itu jauh dari akidah murjiah. Yang kedua akan kita sampaikan rekomendasi ulama ahli sunnah sampai detik ini. Ya, atas akidah atau kebenaran akidah Syekh Ali bin Hasan dan juga yang lainnya. Adapun yang pertama yang berkaitan dengan akidah Syekh Ali bin Hasan dan juga sebagian murid-murid Syekh Albani itu tercantum dalam sebuah kutip yang berjudul mujmal masailil iman wal kufri al Amalia fi usul akidah asalafiyah. Ini adalah kutip yang menjelaskan apa akidah sebenarnya Syekh Ali bin Hasan dan juga murid-murid Syekh Al-Bani rahimahullah taala. Eh, ini semuanya untuk membantah tuduhan-tuduhan yang keji terhadap eh, Syekh Ali bin Hasan dan juga yang lainnya. Ini kita sampaikan di sini secara ringkas ya, dan ini sekali lagi buku atau kutip yang ditulis oleh Syekh Ali bin Hasan dan juga yang lainnya untuk membantah tuduhan tersebut. Yang mana pembahasan buku ini cuma ada 8 pembahasan. Memang tujuannya sekali lagi untuk mengkantar tuduhan murjiah tersebut. Dan menunjukkan inilah akidah beliau dan murid-murid Syekh Al-Bani rahimahullah. Yaitu ada bab berkaitan dengan iman, kekafiran, hukum orang yang meninggalkan sholat, hukum orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, wala wal bara, benci dan cinta, al murji'ah, ya siapa murji'ah, dan yang ketujuh siapa khawarij, dan yang kedelapan masalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. ini ingin kita sampaikan bab yang pertama mereka ini buku ini ditulis oleh enam murid Syekh Albani yaitu Syekh Muhammad Musa Al Nasr, Syekh Hussein Al Awaisyah, Syekh Ali bin Hasan, Syekh Basim Al Jawabira, kemudian Syekh Salim Al-Hilali dan Syekh Masudan Salman. Ada enam murid Syekh Al-Bani rahimahullah taala yang menulis buku ini sebagai bentuk eh, pengikraran inilah akidah ya Syekh Al-Bani dan juga akidah murid-murid Syekh Al-Bani rahimahullah taala. Yang pertama bab iman. Beliau atau mereka mengatakan al-iman i'tiqadun bil janan wa qawlan bil lisan wa amlan bil arkan. Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan dan perbuatan anggota badan. Dari sini jelas, ya tidak ada ciri murjiah dalam akidah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Allah taala. Sebenarnya sudah sering kita sampaikan, Abdullah bin Mubarak, Imam Barbahari, demikian pula Imam Ahmad mengatakan man qala annal imana qaulun wa amalun yazidu wa kos fakat kharaja al ija' awalihi ila akhirih. Barang siapa mengatakan iman adalah ucapan, ya keyakinan dan amal perbuatan bisa bertambah bisa berkurang, maka dia telah keluar dari kelompok Murji'ah dari awal sampai sampai terakhir. Inilah akidah Sunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizallahu taala. Kemudian beliau mengatakan, "Laisa min maqalati ahli sunnah annal imana huwa tasdikul qalbi Wanut bilisan duna amalil jawareh Bukan termasuk ucapan ahli sunnah. Kalau ada yang mengatakan iman hanyalah pembenaran dalam hati dan ucapan di lisan saja tanpa amal perbuatan. Jelas-jelas ayat Syekh Khalid bin Hasan mengikrarkan ini bukan akidah beliau, ini bukan akidah sunnah wal Jamaah. Kemudian beliau mengatakan lagi, waman man qala dzalik fahuwa mudil." Barang siapa mengatakan amal bukan bagian dari iman, maka dia sesat dan menyesatkan. Wahada huwa madhabul irja al khabith. Dan inilah akidahnya, ajarannya kelompok murjiah yang jelek. Ya, beliau diri daripada kelompok al murjiah. Namun inilah diantara keajaiban dunia, bagaimana orang yang hidupnya ya bergelut dengan akidah al wal jamaah dituduh sebagai kelompok murjiah. Eh seperti kita, ya walilailham ya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya kita sejak ya mungkin 10 tahun yang lalu kita membantah kelompok teroris ya kita membantah kelompok khawarij ya meskipun demikian banyak orang-orang yang jahil atau orang yang hasad iri dan dengki ya mereka menuduh kita sebagai eh kelompok radikalisme eh kelompok terorisme namun inilah sunatullah ya namun al-sunnah wal jamaah dakwah salafiyah selalu ingat sabda Rasul SAW fatu balil ghuraba beruntunglah orang-orang yang terasing yaitu mereka-mereka yang berpegang teguh dengan ajaran Islam yang murni ajaran Rasul SAW dan para sahabat ar Rasul SAW kalau Rasul saja ya dituduh sebagai penyair yang gila apalagi kita sunatullah ya intinya harus terus kita istiqomah terus maju jangan pernah menoleh ke kanan ke kiri jangan pernah mundur ke belakang karena memang huffatil jannatu bil makarih surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan banyak onak dan duri banyak celaan caci makian namun yakini selama kita di atas al-haq Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para sahabat soleh harus kita tetap istiqomah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kemudian beliau mengatakan wal imanu syu'abun wa ajza. Iman itu memiliki cabang-cabang. Ini yang tidak ada dalam akidah Murji'ah. Murji'ah mengatakan iman tidak bercabang. Ya, Syekh Ali bin Hasan mengatakan iman bercabang. Maka apa beda akidah beliau dengan akidah Murji'ah? Beliau juga mengatakan dan juga yang lainnya pada poin yang kelima beliau mengatakan al iman yazidu bi taat. Iman itu bertambah dengan ketaatan hatta yasila ila kamalihi kalau orang itu terus mengamalkan cabang-cabang keimanan, eh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia akan sampai kepada kesempurnaan iman. Kata Rasul, iman memiliki 70, eh, 70 lebih cabangnya. Barang siapa yang mengamalkan cabang-cabang itu semuanya sempurna imannya. Ya. Kemudian kata beliau, wa wayang kusbil ma'asi. Ma iman bisa turun karena maksiat. Mustamirran bihi an-naqsu. Eh, bisa terus berkurang ya hatta la yabqa minu illa miskal dzarrah sampai tidak tersisa kecuali sebesar biji sawi saja bal hatta la yakada yabqa minu syai bahkan bisa jadi hilang iman tersebut semakin berkurang berkurang berkurang sampai akidahnya juga apa hilang bisa ya murtad ya itu tidak apa tidak mustahil ini akidah alusna wal jamaah iman bisa bertambah sampai sempurna iman bisa berkurang sampai habis sama sekali. Naudzubillah min dalik. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Syekh Ali bin Hasan yang itu menyelisih akidah Murji'ah. Kemudian <clears throat> masalah kekafiran ya. Beliau mengatakan al-kufru akbar anwa. Kekafiran yang besar itu berbagai macam ya bentuknya. Ada kufur juhudun yaitu mendustakan dengan lisan namun hati meyakini. Sudah kita pernah sampaikan bahwasanya Ahlussunnah meyakini kufur akbar itu ada beberapa macam di antara enam yang kita sebutkan. Di antara kufur juhud mengingkai dengan lisan, mendustakan dengan lisan meskipun hati meyakini seperti kufurnya Firaun. Dia mengingkari wujud Allah, namun dalam hatinya dia meyakini wajahadu biha wastaiqonatha anfusum dunman, wa Fir'aun dan kaumnya mendustakan dengan lisan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, namun hatinya ha, meyakini. Ini Allah yang mengatakan. Allah tahu hatinya Fir'aun. Wa takdzibun, mendustakan dengan lisan dan hati. Ini kufur akbar yang kedua, takdzib. Ya, seperti kufurnya orang-orang kafir Quraisy mendustakan dengan hati dan juga lisan terhadap kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kafir iba, sombong seperti kekafiran iblis. Aba wastak barawakan minal kafirin dia sombong, maka dia termasuk orang yang kafir. Kemudian yang keempat, kufur syak, kufur eh, meragukan agama Allah Subhanahu wa taala, meragukan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, meragukan eh, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kufur besar. Yang kelima, kufur nifak, kemunafikan. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu inna innaka la rasuluh wallahu inna innal la lakadzibun. Ya kufur nifaq. Ya orang munafik wa i'rad yang ke enam kufur i'rad berpaling dari agama Allah tidak mau eh tentang tidak mau tahu tentang agama Allah. Hidupnya seperti binatang, tidak beragama sama sekali. Wal istihza, demikian pula di antara kufur besar, istihza memperoleh agama Allah Subhanahu wa taala Eh memperalah Allah, memperalah Rasulullah, memperalah ayat-ayat Allah, memperalah syariat Allah, memperalah sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Eh memperalah orang yang berjenggot, mengatakan orang berjenggot seperti kambing. Ini ucapan yang kufur. Ya, Allah yang mengatakan demikian. Lakot kafar alladhi ya kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahtaziun la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian saling memperolokkan? La tatadiru, jangan minta maaf. Allah mengatakan demikian, lakot kafartum. Kalian telah kafir. Yaitu kufur besar. Bisa murtad orang ini dari agama. Allah subhanahu wa ta'ala menghina orang yang bercadar. Ya, eh, atau menghina orang yang berpoligami misalnya. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah istiza yang mengeluarkan orang dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Rasul mengatakan Inna rajula layatakalam bi kalimatin la yara biha ba'san ya yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Terkadang orang itu berbicara dengan suatu ucapan ya asbun saja yang dia anggap tidak ada masalah, ucapan yang sepele seperti lalat yang lewat begitu saja. La yara biha ba'san. Ya, namun apa kata Rasulullah? Yahwi biha finnari sab'ina kharifan. Namun karena ucapan yang ya dia tidak anggap sesuatu yang eh bermasalah namun kata Rasul dengan ucapan itulah dia masuk ke dalam api neraka dimasukkan ditenggelamkan dalam api neraka selama 70 eh, tahun lamanya ini sekali lagi istiza bidin ya eh, hati-hati lisan ini Wasihlal demikian pula ada kufur akbar yang besar yang berupa istihlal menghalalkan apa yang Allah Allah haramkan ya, mengharam, menghalalkan riba, menghalalkan perzinahan dan seterusnya. Ini kufur akbar yang diyakini oleh Syekh Khalid bin Hasan yang ini berlainan dengan akidah murjiah yang hanya meyakini kufur itu hanya sekedar takdib mendustakan. Eh, mereka tidak meyakini ada kufur-kufur yang lain tersebut. Ini sekali lagi bentuk eh, berlepasnya Syekh Ali bin Hasan dan murid-murid Syekh Al-Bani dari aliran ajaran murjiah. Kemudian juga beliau mengatakan wa kama anna lil kufri anwa'ahu fa law asbaban musilatan ila tilkal anwa sebagaimana kufur itu berbagai macam bentuknya maka kufur itu atau kufur besar itu juga ada sebab-sebabnya apa sebabnya kata beliau al-qaul bisa jadi dari ucapan seperti tadi memperoleh agama Allah kekufuran yang besar itu bisa dari amal seperti orang sujud ya di kuburan keramat ya atau minta-minta kepada wali yang telah mati kufur besar. Demikian pula al-i'tiqad ya kekufuran besar itu bisa dari keyakinan. Meyakini bisanya ada yang ya berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ada orang yang tahu yang gaib selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan-keyakinan yang yang kufur. Maka ini semuanya bentuk beliau berlepas diri dari kelompok Al-Murji'ah. Kemudian yang berikutnya, beliau berbicara tentang masalah hukum sholat, fi'lan watarkan. Hukum meninggalkan sholat. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, ini salah satu alasan kenapa ulama ahli sunnah dituduh murjiah. Karena mereka tidak mengkafirkan orang yang tidak salat ya yang wajib tentunya. Maka beliau mengatakan hiya adam arkan Islam bil amalia. Salat merupakan rukun Islam yang paling besar, yang paling agung. Wa akbaruha bal inna amudu. Salat merupakan tiang Islam. Wa hiya alamul iman. Tanda keimanan adalah salat. Wa a'dhamu khisali al badaniyah dan termasuk perangai keimanan yang paling yang paling mulia. Tarikuha juhud dan kafir Orang yang meninggalkan salat dengan mendustakan kewajibannya, ini yang kafir kharijul milah keluar dari Islam. Barang siapa yang tidak meyakini salat lima waktu itu wajib, maka dia yang keluar dari Islam. La khilafah fi dalik ulama ahli sunnah. Ini adalah kesepakatan ijma, tidak ada perselisihan di antara ulama ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah kemurtatan kalau orang itu tidak meyakini salat yang lima waktu itu tidak wajib. Ini sepakat ulama mengatakan murtad keluar dari Islam. Namun al-khilaf baina ahli sunnah wa atba'i manhaj salaf waqi'un fi man tarakaha takasulan min ghairi juhudin wala inkar. Namun yang diperselisihkan oleh ulama-ulama ahli sunnah sejak dahulu kala sampai detik ini yaitu hukum orang yang meninggalkan salat karena malas. Ini yang diperselisihkan antara ulama ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Ya. Namun kelompok harokat, kelompok teroris, mereka ya mengambil kesempatan ini untuk menuduh ya ulama-ulama seperti Syekh Al-Bain dan Syekh Ali bin Hasan yang tidak sesuai dengan pendapat mereka dengan tuduhan Murji'ah. Dan ini merupakan salah satu syubhat kelompok Khawarij terdahulu. Ya, makanya sekali lagi mengapa Syekh Ali dan Syekh Al-Bain itu tuduh Murji'ah tidak yang tidak bukan karena mereka adalah ulama-ulama ahli sunnah yang getol membongkar kedok kelompok eh teroris maka kelompok teroris sekali lagi ketika ia bisa membantah eh ulama-ulama tersebut membuat syubhat-syubhat, membuat eh tuduhan-tuduhan yang dusta. Sebagaimana orang musyrikin jahiliyah ketika mereka tidak bisa melawan hujah-hujah Rasul SAW, mereka membuat eh tuduhan-tuduhan kecil kepada Rasul untuk menjauhkan umat dari kebenaran. Itu ya apa namanya tujuan mereka mencela, menuduh para ulama dengan tuduhan-tuduhan nusa, tujuannya tidak lain untuk menjauhkan umat dari al-haq. Kemudian kata beliau, wala ingkar kama nukila an ghairi wahidin min ahli ilmi bahwasanya yang dipresisikan oleh para ulama yang tadi tidak salat karena malas meskipun dalam hatinya meyakini itu wajib tidak mengingkar kewajibannya ini adalah persisian antara ulama seperti kal imami Abi Hanifah wal imami Malik wal imami Syafi'i wahya riwayatun ma'rufah anil Imam Ahmad ini perselisihan yang sudah ada sejak imam empat eh, sudah kita sampaikan dari ucapan Imam As-Sabuni dalam kitab beliau Akhir Salat Ashabul Hadis bahwasanya Imam Ahmad eh, dalam dua riwayat beliau berbeda. Beliau pernah mengkafirkan orang yang tidak salat meskipun hanya malas-malasan saja dan dalam riwayat lain beliau eh, tidak mengkafirkan. Imam Syafi'i mengatakan tidak kafir. Namun keduanya saling menghormati. Imam Syafi'i tidak mengatakan Imam Ahmad khawarid dikarenakan Imam Ahmad mengkafirkan dalam salah satu riwayat beliau Demikian pula Imam Ahmad tidak menuduh Imam Syafi'i sebagai murjiah dikarenakan beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat yang wajib tersebut. Ya, inilah ulama Ahlussunnah wal Jamaah tahu tahu betul kadar perselisihan tersebut. Dan ini berbeda dengan kelompok Al-Khawarij. Kemudian kata Syekh Al-Bin Hasan dan sahabat-sahabat beliau yang lain, wa alaihi fa innal khilaf fi tarik shalah ala wajhil haq khilafun mu'tabarun bain ahli sunnah. Kesimpulannya, perselisihan tentang hukum orang yang tidak sholat karena malas itu adalah perselisihan yang ditoleransi di antara ahli sunnah wal jamaah la yufsidul ukhwa imaniyah tidak merusak ukhwa al imaniyah kama kana hal fi ahli salafil awal sebagaimana keadaan pada zaman salafus saleh terdahulu Ya seperti tadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i mereka saling menimba ilmu. Terkadang Imam Ahmad menimba ilmu dari Syafi'i, Imam Syafi'i menimba ilmu dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Meskipun mereka berselisih tentang masalah hukum orang yang tidak sholat karena malas, namun tidak saling celah mencela, saling boykot memboykot karena mereka tahu ini, ini adalah ya, perselisihan yang harus ditoleransi. Kemudian masalah berhukum dengan selain hukum Allah, ya mereka sepakat, ya Syekh Khalid bin Hasan mengatakan bahwasanya hukum orang yang tidak ya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala ini sebagaimana ulama-ulama terdahulu seperti Ibnu Qayyim rahimahullah yang memperinci masalah tersebut tidak sebagaimana kelompok Al-Khawarij meskipun semuanya sepakat hukum Allah wajib diterapkan di ya setiap bidang kehidupan manusia beliau mengatakan talqur hukmi bima anzalallah fitnatun kubra meninggalkan berhukum dengan hukum Allah itu fitnah yang paling besar wa musibatun udhma musibah yang paling agung yang menimpa umat wa huwa min asyaddi asbabil bala dan itu termasuk sebab yang paling utama umat Islam tertimpa musibah Eh bukan berarti kalau kita tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah ya kita tidak meyakini hukum Allah itu wajib terapkan bukan seperti itu seperti bagaimana salat tadi Orang yang meninggalkan sholat tidak kita kafirkan menurut pendapat yang rojeh. Ya, meskipun demikian, ya bukan berarti kita tidak mewajibkan sholat tersebut. Seperti orang yang berzina, Eh kita katakan orang yang berzina berbuat dosa besar, namun tidak boleh kita mengkafirkannya karena memang tidak ada nas yang mengkafirkan orang yang berbuat zina tersebut. Ya, namun sebagian orang salah paham. Ketika kita mengatakan orang yang tidak berhukum dengan Allah tidak kafir, dikira kita apa? tidak mewajibkan hukum Allah. Kita yakini hukum Allah wajib diterapkan. Dan hukum Allah bukan hanya di pemerintahan saja. Hukum Allah bukan hanya pada ekisos. potong tangan bagi pencuri. Namun hukum Allah lebih luas dari semua itu. Semua bidang kehidupan wajib diterapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga kita wajib ya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam segala bidang kehidupan. Kemudian Bab yang keenam, beliau menjelaskan dan juga yang lainnya tentang siapa kelompok Murji'ah itu. Al-Murji'ah kata beliau firqatu dolalatin. Kelompok Murji'ah kelompok yang sesat. Wa madhub wa madhab wa raji'un batilun. Laisa ala nahji sunnah wa ahliha. Madhab, madhab Murji'ah itu madhab yang batil, yang jelek, bukan di atas sunnah dan ahli sunnah wal jamaah. Wala minhu walakin la nukhrijuhum minal millah. Meskipun demikian kita tidak mengeluarkan mereka dari ya al-Islam. Inilah objektivitasnya al-sunnah wal jamaah. Ya, bukan berarti kalau kita mencela murji'ah kita mengkafirkan. Naudzubillah min dalik. Kita meletakkan semua pada pada tempatnya. Ya, seperti ketika kita mencela kebid'ahan, kullu bid'atin dolala wa kulal dolatin finar. Setiap bid'ah itu sesat. Ini Rasul yang mengatakan, Wa kulla dolatin finnar. Dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Bukan berarti kita menfonis setiap orang yang berbuat fitnah masuk apa? Neraka seperti yang dituduhkan oleh orang-orang jahil itu. Ya. Rasul yang mengatakan demikian kita ikuti ucapan Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah kita sampaikan, jangankan ahli bid'ah, ulama ahli sunnah mengatakan bahkan orang yang Nasrani, orang Kristen, orang Yahudi, yang kita tahu dia mati dalam keadaan Nasrani Yahudi, tidak boleh kita menghukumi pasti masuk neraka kekal. Secara apa individu-individunya. Secara umum silahkan. Karena Al-Quran mengatakan demikian. Innaladina kafaru min alil kitabi wal musyikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaikum syarul bariyah. Orang Yahudi Nasara secara umum kita katakan mereka kekal dalam api neraka. Silahkan, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Namun si B si C mungkin ada tetangga kita, dia mati dalam keadaan Nasrani, tidak boleh kata ulama kita fonis ya bah, pasti masuk neraka, pasti ya. Karena apa? Kita tidak tahu. Mungkin pada akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat syahadat kita nggak tahu. Contoh yang konkret, Raja Najasi, ya seorang raja, pemimpin, penguasa masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Tidak ada masyarakat, penduduknya, rakyat yang tahu. Menteri-menterinya tidak tahu, keluarganya tidak tahu kalau dia masuk Islam. Karena dia tidak sanggup menampakkan keislamannya. Di tengah-tengah orang-orang apa? al kufar Ketika meninggal dunia, Allah wahyukan kepada Rasul, ada seorang muslim, saudara muslim yang meninggal di negeri kafir yang tidak disolati. Maka Rasul pun surat gaib bersama para sahabat. Beliau kita nggak tahu. Eh makanya kata ulama kita hanya boleh menghukumi di dunia, urusan dunia. Orang ini sesat, orang ini baik, orang ini benar. Eh sesuai dengan bukti, sesuai dengan dalil, sesuai dengan ilmu. Silakan. Namun urusan akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita memfonis orang itu masuk surga, masuk neraka kecuali kalau ada dalil khusus tentangnya. Seperti misalnya kita mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, ya khulafa rasyidin di surga. Silakan kan ada dalilnya yang yang khusus. Ya intinya sekali lagi, inilah Syekh Ali bin Hasan, beliau berlepas daripada kelompok Al-Murji'ah. Ini semua sekali lagi sebagai bukti bahwasanya eh, Syekh Khalid bin Hasan itu jauh jauh dari kelompok atau dari ajaran kelompok Al-Murji'ah. Sekarang ingin kita sampaikan fatwa eh sebagian ulama Al-Sunnah wal Jamaah yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dari kitab sebuah kitab yang sangat bagus tentang eh, rekomendasi pujian ulama Al-Sunnah terhadap eh, Syekh Ali bin Hasan yang berjudul Tuhfatul Talib Al-Abbi bitarjamati Syekh Al-Muhaddith Ali bin Hasan Al-Hlabi tulisan Abu Hania Ali bin Muhammad Al-Falastini al athari dari Palestina. Di sini disampaikan ya banyak ya kalau kita sebutkan di sini ada kurang lebih 40 ya ulama ahli sunnah yang memberikan pujian rekomendasi kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizallahu taala. Eh di antaranya kita sampaikan di sini pujian guru beliau Syekh Albani yang sangat luar biasa kepada muridnya Syekh Ali bin Hasan. Ini sebagai konter juga kepada mereka-mereka yang ya suka mencela Syekh Ali bin Hasan. Eh, karena seperti sudah kita sampaikan tadi, Syekh Ali bin Hasan, alhamdulillah Allah angkat derajat beliau. Eh, ya, semoga Allah SWT memberikan kesikuman kepada beliau. Eh, ya, di luar dan di dalam beliau mendapatkan banyak eh onak danduri cacian dan celaan eh demikian pula eh di negeri kita ini banyak baik kelompok haroka ataupun kelompok teroris ataupun kelompok-kelompok yang iri dan dengki kepada kepada beliau eh tuduhan-tuduhan sangat luar biasa kepada beliau sampai beliau dituduh mem, uh, mengata, meyakini wahdatul adian persamaan antara semua agama Naudzubillah min dalik. Banyak tuduhan-tuduhan beliau. Ini kita bacakan. Semoga yang masih punya mata hati sadar akan kesalahan mereka ketika mencaci maki menghibah ah, Syekh Ali bin Hasan yang luar biasa jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Suatu saat Syekh Albani mengatakan, ya, waladuna wa sahibuna al-akh Abdul Haris Ali bin Hasan bin Ali al-Habi wafaqahullah taala. Eh, Syekh Albani menganggap bahwasanya Syekh Ali merupakan ya anak kandung beliau dalam artian anak didik beliau. Bahkan sebagai ulama mengatakan murid itu lebih daripada anak sendiri. Karena apa? Ya murid mewarisi ilmu yang itu bermanfaat di dunia wal akhirah. Anak terkadang tidak mewarisi ilmu tersebut. Waladuna wa sahibuna, ya sahabat kita Al-Akh Abdul Haris Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi. Kemudian beliau mengatakan ya ba'du ikhwanin al-aqwiya fi hadal ilmi kal kal akh Ali bin Al-Halabi eh di antara sebagian saudara-saudara kita yang kuat ilmunya yaitu Syekh Ali bin Hasan al habi ini adalah pujian Syekh Albani kepada kepada beliau kemudian beliau juga mengatakan ini banyak sebetulnya kita nukilkan sebagian saja beliau pernah mengatakan salu ali al-habi fa inna aqrabuna ila sunnah Ya, ketika ada banyak orang bertanya kepada beliau, beliau Syekh Al-Bani mengatakan tanya kepada Ali Al-Halabi karena beliau lebih dekat eh, kepada sunnah eh, di antara kita. Syekh Al-Bani juga ya pernah membantah orang-orang yang menuduh Syekh Ali sebagai murjiah. Jadi tujuan murjiah ini sudah ada pada waktu Syekh Al-Bani masih hidup, tujuan kepada beliau dan kepada murid-murid beliau. Ada yang mengatakan ya Syekh Wasafa ba'dul kutab al-akh alian al-halabi bi'anau yakul biqalim murji'ah. Wahai syekh, bahwasanya sebagian orang menuduh Syekh Ali bin Hasan sebagai eh, orang yang mengatakan ucapan murji'ah. Beliau mengatakan, Akhuna Ali laisa murji'an. Syekh Ali bin Hasan bukan murji'ah. Wala yakulu illa bima ya'taqidu as-salafus salih. Dan beliau tidak mengatakan kecuali apa yang dikatakan oleh as-salafu as-salih. Demikian pula Syekh bin Bas ya rahimahullah taala beliau pernah memuji Syekh Ali bin Hasan dalam beberapa kesempatan eh di antaranya beliau menulis surat kepada Syekh Ali bin Hasan min Abdul Aziz bin Bas ila hadratil akh al mukarram sahibil fadilah Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid al Halabi. Eh, seandainya beliau murjiah tidak akan mungkin diberikan eh, gelar-gelar yang seperti itu. Demikian pula Syekh Muhammad bin Salih Simin pernah menggelari Syekh Ali bin Hasan sebagai lautan ilmu. Ketika pada musim haji, Syekh Ali ada bersama beliau. Beliau, eh, ya Syekh Muhammad bin Salih Simin ditanya oleh sebagai jemaah haji. Maka beliau mengatakan, Salu dari bahar, tanya ya lautan ilmu itu. Yang dimaksud adalah Syekh Ali bin Hasan. Kemudian yang terakhir ingin sampaikan maksudnya masih banyak. Yaitu yang masih hidup sampai sekarang, yaitu Syekh Abdul Musin bin Hamad al-Abad al Badar ahli hadis kota Madinah yang sampai sekarang masih hidup dan mengajar di Masjid An-Nabawi. Ya, beliau pernah memuji Syekh Ali bin Hasan dengan pujian yang luar biasa ketika beliau didatangi oleh sekelompok penuntut ilmu dari negeri Syam ketika minta nasihat kepada beliau maka Syekh Abdul Musin Abad mengatakan eh alikum bi al ali al halabi wajib bagi kalian untuk apa? Menimba ilmu dari Syekh Ali Al-Halabi, berpegang teguh dengan beliau wa ikhwani. Kemudian ketika ditanya bagaimana dengan adanya fatwa lajnah daimah di Saudi Arabia yang ia mentahdir sebagian buku beliau, maka kata Syekh ia Abdul Muhsin Abad, la tu'athir fi, tidak berpengaruh sama sekali. Ya, sebenarnya kita sampaikan kurang berapa menit? Hah? Berapa menit? Ya. Kemudian kalau ada yang bertanya seperti tadi, Bagaimana dengan tahziran, eh, peringatan fatwa lajnah daimah Saudi Arabia terhadap dua buku Syekh Ali bin Hasan yaitu kita fitnah ya uh, eh, at tahzir min fitnati takfir dan yang kedua Sayyidun Nazir. Itu ada fatwa lajnah daimah dari Saudi Arabia yang memperingatkan buku tersebut. Kita katakan yang pertama, dalam peringatan tersebut tidak ada kata-kata Syekh Ali Murjiah. Cuma mereka mengatakan ada kesalahan dalam kitab tersebut yang mungkin berbau murjiah. Tidak langsung menfonis Syekh Ali murjiah. Eh, namun ini dipakai oleh senjata oleh kelompok haroka, kelompok teroris untuk menuduh Syekh Ali murjiah atau yang dengki kepada beliau. Padahal tidak ada kata-kata Syekh Ali murjiah. Ada kesalahan dalam beberapa buku. Itu pun telah dibantah oleh Syekh Ali bin Hasan. Banyak buku-buku beliau yang mengkantar fatwa lajnah imam tersebut tentunya dengan penuh hormat kepada ulama-ulama tersebut. Kemudian fatwa tersebut tidak di ya restui tidak disetujui oleh semua ulama di Saudi Arabia di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Simin rahimahullah taala eh kita bawakan dalam majalah akhirah di sini Syekh Muhammad bin Saleh Simin ketika ditanya tentang munculnya fatwa lajnah daimah tentang eh, ya bukunya Syekh Ali, Syekh Ali bin Hasan di tuduh murji'ah atau ada pemikiran murji'ah, maka Syekh Muhammad bin Saleh Simin ia eh, ya, mengatakan ini adalah ke, suatu kesalahan. Ya, kata Syekh Muhammad Saimin, ini adalah suatu kesalahan dari lajnah daimah dan aku merasa terganggu dengan adanya fatwa ini. Fatwa ini telah memecah kaum muslimin di seluruh negeri kaum muslimin. Ya, sampai-sampai mereka menghubungiku baik dari Amerika maupun Eropa. Kemudian kata beliau, tidak ada yang dapat mengambil manfaat dari fatwa ini melainkan takfiriun yang suka mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak dan sauriun para pemberontak. Ya, dan akidah al-sunnah mengatakan tidak semua ucapan ya ulama itu benar. Ya, di sini fatwa Jannah Daimah tergelincir, mereka keliru menurut Syekh, Alba, Syekh Ali bin Hasan atau ada ucapan murjiah dalam kitab beliau. Bahkan Syekh Muhammad Salim yang merupakan ulama senior dari ya ulama-ulama Saudi Arabia tidak setuju dengan fatwa tersebut dan membela Syekh Ali bin Hasan. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak suka keluarnya fatwa ini karena membuat bingung manusia. Eh, sampai detik ini. Ya, bagaimana Syekh Ali bin Hasan yang akidahnya ya sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dituduh sebagai murjiah. Ini memberikan senjata angin kepada kelompok takfiriyun. Ya. Namun sungguh benar ucapan Syekh Utsaimin bahwasanya dan nasihatku kepada para penuntut ilmu agar tidak terlalu berpengaruh dengan fatwa fulan ataupun fulan tersebut. Demikian Pak, di sini kita sampaikan ucapan seorang imam Masjid Nabawi Syekh Hussein al uh, Syekh Hussein al Syekh Hafidzallah Taala yang beliau membela Syekh Ali bin Hasan. Beliau mengatakan, wahai saudaraku, Syekh Ali dan Masayeh di atas manhat yang satu. Ya, al sunnah wal jamaah. Dan Syekh Ali, beliau adalah saudara besar seperti para Masayeh yang mengeluarkan fatwa tersebut. Beliau mengenal baik mereka dan mereka juga mengenal baik beliau. Mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali telah diberi oleh Allah ilmu dan pengetahuan walilailham yang akan dapat mengobati perkara ilmiah antara beliau dan masyayikh dan perkara ini alhamdulillah masih di tengah perjalanan menuju titik terang kebenaran. Eh, adapun Syekh Ali dan guru beliau Syekh Albani dan yang di atas namanya sunnah tidak dilakukan lagi walilailham berada di atas manhat yang diridhoi. Ini sekali lagi eh, bantahan kepada mereka-mereka yang menuduh Syekh Ali sebagai murjiah. Ya, bahwasanya Syekh Hussein Awais, eh, Syekh Hussein Al-Syekh imam Masjid Nabawi sampai detik ini masih menghormati dan menjunjung tinggi Syekh Ali sebagai ulama masyayikh dari kalangan al-sunnah wal jamaah. Eh sebetulnya masih panjang yang ingin kita sampaikan cuma karena waktunya terbatas. Insya Allah apa yang kita sampaikan cukup bahwasanya Syekh Ali bin Hasan, Syekh Albani itu jauh dari ajaran pemikiran murjiah dengan paling tidak dua bukti saja sudah cukup, yaitu yang pertama akidah-akidah mereka yang ada dalam kitab-kitab mereka itu jauh dengan atau jauh dari akidah pemikiran murjiah dan yang kedua rekomendasi ulama-ulama al sunnah ulama-ulama senior al sunnah yang eh, mentazkiyah merekomendasi mereka berdua demikian pula dengan Syekh Khalid Al-Ambari yang juga merupakan murid Syekh Al-Bani beliau ditahdir dikarenakan eh, beliau sama dengan Syekh Khalid bin Hasan memiliki banyak karangan-karangan yang membantah kelompok Al-Khawarid. Maka mereka pun maka beliau pun terkena eh, getahnya atau tuduhan dan caci maki dari kelompok Al-Khawarid dan salah satu buku beliau yang sangat indah yang direkomendasi oleh Syekh bani yaitu yang berjudul Al-Hukmu Bighairi Ma Anzalallah. Dan alhamdulillah ya mungkin sekitar 10 tahun yang lalu sudah kita terjemahkan. eh buku yang sangat amat eh kalau bisa dikatakan mantap dalam membantah kelompok Al-Khawarid dan menelanjangi akidah-akidah mereka. Namun inilah sunatullah yang di atas kebenaran pasti akan mendapatkan caci makian, akan mendapatkan eh, celaan. Namun sekali lagi kita sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah as Saleh harus sadar akan kenyataan seperti ini untuk kita betul-betul bisa istiqomah dan terus maju di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan pernah menoleh ke kanan ke kiri Jangan pernah kita mundur ke belakang. Kita harus betul-betul isi koma untuk meraih surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpegang teguh dengan akidah salafus saleh meskipun banyak orang yang menyelisihi kita. Wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com